Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Selanjutnya Dikatakan di sini doa itu ada dua yaitu doa ul ibadah dan doa ul masalah yang kedua-duanya itu adalah wa, uh, sebagai asasuddin wa qaidatuh asas agama dan kaidah agama Wamin dan termasuk dari apa yang diceritakan di sini yang memberitakan bahwa doa adalah asasuddin, asas agama dan qaidatuddin, kaidah agama ialah qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala Ud'uni astajib lakum Berdoalah kalian kata Allah kepadaku Berdoalah kalian kepadaku Astajib lakum niscaya aku akan mengabulkan doa kalian amrun sarihun di sini ada perintah yang jelas bitawajuhi untuk mengarahkan bidu'ail ibadati wa du'ail mas'alati lillahi wahdah untuk tawajuh mengarahkan du'aul ibadah dan du'aul mas'alah kepada Allah semata فهو الذي أمر بالعبادة والدعاء maka dia Allah yang memerintahkan untuk beribadah untuk kita beribadah dan berdoa wa wa'ada bil istijabati dan dia juga memberi janji bahwa dia akan mengabulkan doa wa huwa la yukhliful mi'ad dan dia Allah tidak menyelisihi janjinya وحذر من من وحذر من الاستكبار عن عبادته dan Allah memperingatkan dari bahaya al istighbar sombong untuk beribadah sombong untuk beribadah kepada Allah yaitu menolak untuk beribadah karena gengsi menolak untuk taat kepada Allah karena gengsi biqaulihi peringatan Allah itu dinyatakan dalam firman-Nya innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Sungguhnya orang-orang yang bersombong untuk beribadah kepadaku. Sungguh mereka akan masuk neraka jahanam beramai-ramai. Yastakbiruna an ibadati yaitu menolak untuk beribadah kepada Allah. <clears throat> Wal wa'idu syadidu fihi dan al wa'id ancaman yang syadid yang keras di dalam ayat ini di mana ancamannya sayat khuluna jahannama dakhirin akan masuk neraka jahanam beramai-ramai. Ancaman yang keras padanya makna nahi an ibadati ghairillahi bermakna larangan untuk kita beribadah kepada selain Allah wal istighbari an ibadatillah dan untuk bersombong dari kewajiban beribadah kepada Allah wa kullu man sarrafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillahi maka semua yang sarrafa mempersembahkan syai'an sedikit pun min anwa'il ibadati dari macam-macam ibadah li ghairillah untuk selain Allah fahuwa mustakbirun wala syakka maka dia itu berarti orang yang sombong tidak diragukan lagi semua orang yang mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah sedikit pun maka dia termasuk kategori orang yang sombong tidak diragukan lagi Wa kullu man taraka ibadatallahi sawa'an abada ghairahu am lam ya'bud ghairahu. Dan juga semua yang taroka meninggalkan kewajiban beribadah kepada Allah sama saja Apakah dia meninggalkan peribadatan kepada Allah itu kemudian abada ghairahu beribadah kepada selain Allah? Am lam ya'bud ghairahu ataukah dia tidak beribadah kepada selain Allah dan juga tidak beribadah kepada Allah? Fahuwa maka dia yang meninggalkan peribadatan kepada Allah itu Memman yadkhulu termasuk orang yang masuk tahta hadal wa'id syadid di bawah ancaman yang sangat keras ini. Ilman dengan pengertian annau la yujadu ahadun bahwasanya tidak akan didapati seorang pun yatruku ibadatallahi yang meninggalkan peribadatan kepada Allah illa wa yamilu bi ibadatihi ila ghairillah kecuali pasti kalau dia sudah meninggalkan peribadatan kepada Allah pasti dia yamil condong untuk beribadah kepada selain Allah. Orang yang kosong dari peribadatan kepada Allah hidupnya kosong dari keharusan beribadah kepada Allah pasti dia akan condong untuk beribadah kepada selain Allah. hatinya kosong dari ibadah kepada Allah tidak sholat tidak puasa hidupnya kosong dari zikir kosong dari ilmu maka dia hatinya akan condong kepada berbagai bentuk peribadatan kepada selain Allah Paling gampang orang yang kosong demikian diajak kepada syirik-syirik, kepada dukun-dukun, kepada kepercayaan eh, terhadap kekuatan para jin-jin dan sebagainya. Dan lama-lama akan diajak untuk bertawakal kepada selain Allah. Nah, itu pasti demikian. Ya. Waqad la yura Kadang-kadang Kata Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah kadang-kadang tidak dilihat annau ya'budul asnama wal authana bahwasanya tidak dilihat bahwa dia beribadah kepada patung-patung ataupun berhala-berhala Aulayuro, yura annau ya'budu syamsa wal qamara atau kadang-kadang tidak dilihat kalau dia itu menyembah matahari atau menyembah bulan memang seringnya tidak dilihat demikian hidupnya kosong dari agama walakinnahu ya'budul hawa akan tetapi dia menyembah hawa nafsunya alladzi tamakkana min qalbihi yang tamakkana min qalbihi menguasai hatinya hatta sarrafahu an ibadatillah sehingga memalingkannya dari peribadatan kepada kepada uh, sehingga memalingkan dia dari keharusan beribadah kepada Allah menyembah hawa nafsu dan kalau sampai sampai pada tingkat demikian ini betul-betul syirik syirik akbar di mana Allah menyatakan afara'aita alladhi uh, eh, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu apakah engkau tidak melihat bagaimana keadaan orang yang menjadikan ilahnya, sesembahannya ialah hawa nafsunya. Kalau sudah seperti ini, ah, ini sudah sulit diharapkan taubat. Maka dia penuh dengan kesombongan untuk beribadah kepada Allah. Adapun orang yang tidak beribadah kepada Allah karena masih ada iman, malas karena malas. Tapi dia merasa karena masih ada iman, merasa berdosa dengan itu. Ini diharapkan sangat untuk bisa kembali. Tapi kalau sudah menyembah hawa nafsunya, ah ini sudah tidak ada harapan lagi. Wa qala azza wa jalla dan Allah yang maha agung dan maha mulia memberitakan tentang bahwa al-khauf rasa takut adalah termasuk daripada jenis-jenis ibadah. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka jangan engkau takut kepada mereka tapi hendaknya engkau takut kepadaku kata Allah kalau memang kalian ini orang memang benar orang-orang yang beriman Surat al Imran ayat ke-175 Tidak boleh takut kepada selain Allah Disuruh takut kepada Allah saja Sebagai konsekuensi iman Jadi orang mukmin itu harus pemberani dan penakut. Pemberani kepada selain Allah artinya tidak punya takut kepada selain Allah. Penakut kepada Allah artinya dia penuh dengan rasa takut dari ancaman azab Allah. Pemberani dan penakut. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Zaid Tahdirun li ahlil imani Ini adalah peringatan kepada ahlil iman Kepada orang-orang mukmin Min ayyasila bihimul khawfa Supaya jangan sampai menimpa mereka yasila bihim sampai kepada mereka al khawfu min makhlukin ra, ah, mempunyai rasa takut kepada makhluk la ya'taqiduna bi annahu yatasarrafu fihim jangan sampai mereka meyakini bahwa dia yang ditakuti itu yatasarrafu fihim Dia yang ditakuti selain Allah itu mampu untuk berbuat sesuatu tentang mereka yaitu biinzalid dorri au sarfil khairi anhum yaitu menurunkan kemudorotan menurunkan malapetaka bahaya atau memalingkan kebaikan dari mereka. Jangan sampai seorang mukmin meyakini bahwa ada yang demikian ini bagi selain Allah. Sebentar. Ya. Waalaikumsalam. Nah, Jadi jangan sampai seorang mukmin meyakini adanya satu pihak pun yang mampu menurunkan bahaya, mendatangkan bahaya atau memalingkan kebaikan dari mereka selain Allah lianna hadha biyadillahi jalla wa ala karena kekuasaan yang berkenaan dengan ini kekuasaan dalam hal berkenaan dengan mendatangkan malapetaka atau memalingkan kebaikan dari kita itu hanya di tangan Allah yang maha agung dan maha mulia. Karena itu tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah di dalam mengharapkan kebaikan dunia di dalam menghindarkan diri dari bahaya Iya. Kalau kita dilarang bertawakal kepada selain Allah di dalam perkara-perkara tersebut, berarti kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Ya. Segala ketakutan kita kepada makhluk harus dikembalikan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah sebab selama masih dalam batas sebagai makhluk itu tidak akan bisa lepas dari kekuasaan Allah maka kalau kita takut kepada satu pihak atau seseorang atau takut dari satu bahaya kita yakini yang pertama kali bahwa segala pihak, segala orang atau segala bahaya itu semuanya di tangan Allah. Maka kita kalau meyakini demikian kita meminta perlindungan hanya kepada Allah dari semua yang kita takuti itu. Kemudian kita lihat keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di bagian atas wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala dan dalil bahwa raja itu adalah termasuk daripada jenis-jenis ibadah ialah firman Allah taala فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Surat Al-Kahfi ayat ke-110 Barang siapa yang mengharapkan liqa rabbih perjumpaan dengan Tuhannya Faliamal maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh dan jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Tuhannya. Jangan berbuat syirik dengan sesuatu pun. Kata Syekh Zaid menerangkan tentang ayat yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini fil ayatil karimati di dalam ayat yang mulia ini da'watun minallahi tabaraka wa ta'ala terdapat seruan dari Allah yang tabarok yang maha mulia wa ta'ala dan maha tinggi seruannya kemana? ilal ikhlasi fil amali seruannya yang pertama untuk berbuat ikhlas dalam amalan untuk dipersembahkan hanya bagi Allah wasalahihi dan seruan untuk berbuat islah berbuat baik di samping ikhlas juga amalan itu diperbaiki sebaik-baiknya. Wahuma syartani asasiani dan kedua perkara ini adalah dua syarat yang sangat asasi fi qabulil a'mali dalam hal diterimanya amalan yaku la yakunul amalu salihan karena tidak dianggap suatu amalan itu sebagai amalan soleh illa idha kana sawaban wa kana khalisan kecuali kalau amalan itu benar dan amalan itu ikhlas amalan itu benar bila mencocoki tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yabra'u sahibuhu min kulli naw'in min anwa'i syirki. Di samping beramal dengan amalan yang benar dan amalan itu ikhlas, juga ya yabra'u sahibu pelaku amalan itu berlepas diri bingkul lino dari segala macam min anwa'i syirik dari macam-macam syirik baik syirik yang kecil ataupun syirik yang besar baik syirik khafi ataupun syirik jali syirik khafi syirik tersembunyi syirik jali syirik yang terang-terangan dari segala macam syirik baik secara zahir maupun secara batin semua macam jenis syirik berlepas diri daripadanya wa kada baqiyatul ayati demikian pula ayat-ayat yang lainnya allati duribat amthilatun kal anwa'i yang dijadikan sebagai permisalan tentang berbagai macam macam syirik itu. Ialah contohnya apa yang dinukil oleh Syekh eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ialah beliau menyatakan wadalilu tawakkuli Qaulu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan dalil bahwa tawakal itu termasuk daripada jenis-jenis ibadah ialah firman Allah taala wa 'alallahi fatawakkalu dan kepada Allah lah kalian bertawakal in kuntum mu'minin kalau memang kalian beriman. Surat Al-Maidah ayat ke-23. Wa dalilu rahbati war rahbati wal khusyu'i qaulu ta'ala juga dalil tentang rahbah keinginan rahbah ketakutan khusyuk ketundukan hati itu semua adalah termasuk daripada macam-macam ibadah dalilnya ialah qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala innahum bahwa mereka itu kanu yusari'una fil khairati mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan wa yad'unana raghaban wa rahaba dan mereka berdoa kepada kami dengan raghaban wa rahaba dengan raghaban dengan senang wa rahaba dan takut wa kanu khashiin dan mereka itu tunduk kepada kami senang dan takut yaitu harap-harap cemas begitu dalam terjemahan lainnya berharap Allah mengabulkan doanya cemas kalau Allah menampik doanya Surat Al-Anbiya ayat ke-90 Wa dalilul inabati qawluhu ta'ala dan dalil bahwa taubat itu adalah termasuk daripada macam-macam ibadah. Ialah firman Allah Ta'ala Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah Surat Az-Zumar ayat ke-54 Dan kembalilah kalian Bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian Waslimulahu dan tunduklah kalian kepadanya maka ini adalah menunjukkan bahwa taubat itu adalah bagian daripada ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah semata wa dalilun dan dalil bahwa nazar itu adalah bagian daripada macam-macam ibadah. Qaulu ta'ala adalah firman Allah ta'ala. Yufuna bin nadri. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Surat Al-Insan ayat ketujuh. Mereka menunaikan nadar dan mereka takut akan datangnya hari yang syarruhu kejelekannya berkepanjangan mustatira yaitu hari kiamat begitu Allah subha eh, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang keadaan orang-orang mukmin. Mereka bernadar hanya kepada Allah dan memenuhi nadarnya itu. Karena mereka takut ancaman nasib yang buruk di uh, di hari akhirat nanti. begitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seluruh macam ibadah itu adalah untuk Allah semata dan tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Dan demikianlah perkenalan kita kepada Allah di mana kita mengenal tauhid rububiyah keyakinan bahwa tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, pemilik alam semuanya ini kecuali hanya Allah. Tidak ada pemberi rizki, tidak ada yang memberikan jaminan-jaminan hidup di dunia dan di akhirat kecuali hanya Allah. Ini tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, eh, tauhid asma wa sifat meyakini bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan nama-nama yang bagus kecuali hanya Allah tidak ada yang berhak mempunyai sifat-sifat yang agung yang semisal apa yang dimiliki oleh Allah. Dan kemudian termasuk ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah ialah keyakinan tauhid uluhiyah meyakini bahwa yang berhak mendapatkan peribadatan segala macam peribadatan hanya Allah. Sekarang kita masuk kepada pokok yang kedua daripada agama ini. Setelah kita membahas ma'rifatullah, pokok yang pertama. Al aslu tani kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, pokok yang kedua yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillati pengenalan tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya Dikatakan di sini diterangkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah dalam footnote pertama wa huwa ma'rifatu dinil islami biadillatihi minal kitabi was sunnati yaitu pengenalan tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah Fadinul Islami maka agama Islam itu Huwa dinu jami'il mursalina Adalah agama segenap para rasul Min awalim Nuh alaihi salam Dari rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam Ila khatimihim Muhammad alaihi salatu wassalam sampai penutup para rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam semuanya membawa agama Islam agama para nabi dan para rasul kullu rasulin minar rusuli semua rasul dari segenap rasul wa kullu nabiyyin minal anbiya'i dan segenap nabi dari para nabi Ja'a ila dinil islami Mereka semua datang kepada kaumnya masing-masing Dan terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada segenap manusia di segala zaman, di segala tempat, segala bangsa. Semuanya para rasul itu datang yad'u ila dinil islami semuanya berdakwah mengajak orang kepada agama Islam bima'nahu syar'i dengan makna yang sebagaimana diterangkan oleh syariat yaitu alladhi huwal istislamu lillah alladhi huwal istislamu wal inqiyadu lillahi yaitu tunduk dan menurut inqiyad menurut tunduk dan menurut kepada Allah dengan cara bertaati dengan mentaati syariat Allah wal khulusi lahu syirki dan mengikhlaskan, memurnikan, membersihkan segala niat dalam ibadah itu untuk Allah semata bersih dari segala syirik. Ini isi dakwah para nabi dan para rasul. Dakwah ila tauhid yaitu berdakwah kepada tauhid maka dakwah ila tauhid ini dan dakwah ila sunnah ini adalah pekerjaan para nabi dan para rasul oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin siapakah yang lebih baik omongannya dan pekerjaannya dari orang yang berdakwah ke jalan Allah dan beramal saleh dan menyatakan mengikrarkan Sesungguhnya aku adalah termasuk golongan orang-orang yang muslimin yang tunduk kepada syariat Allah. Siapakah yang lebih baik dari yang orang yang demikian? Karena dia menjalankan pekerjaan para nabi dan para rasul. walam takhtalifu da'watir rusuli wal anbiya'i fi hadzal aslil asil dan tidak berselisih, tidak berbeda dakwahnya para rasul dan para nabi dalam pokok yang paling pokok ini wa dinul islami yaitu agama Islam ini. <coughs> agama Islam itu ialah dinul ilmi wal amal bihi. Agama ilmu dan amal beramal dengannya agama yang mengajarkan ilmu dan mengajak kita untuk beramal dengan ilmu itu wa da'watu ilaih dan berdakwah berdakwah kepada ilmu dan amal itu wasabru 'alal adza dan sabar dalam menjalankan dakwah itu menghadapi ada gangguan ataupun permusuhan di dalam perjalanan perjuangan dakwah itu. Ini dakwahnya para nabi dan para rasul. Maka setelah ditutupnya kenabian dan kerasulan dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul Allah menggantikannya dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah golongan yang ditolong oleh Allah pekerjaannya At-Ta'ifah Al-Mansurah itu ialah yang paling populer ialah zahirina alal haqqi mem memperkenalkan dengan terang kebenaran. Ini makna pertama, dohirina alal haq. Memperkenalkan, mengkampanyekan al-haq. Al-haq itu ialah Alkitab wa sunnah. Sebab definisi al-haq diterangkan oleh Allah, al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Jadi yang datang dari Allah itulah al-haq. Dan yang datang dari Allah ialah Alkitab was sunnah. Ilmu yang datang dari Allah ialah Alkitab was sunnah wahyu dari Allah. Jadi At-Taif Al-Mansura ini ciri khusus ialah zahirina alal hak mengkampanyekan, memperkenalkan, mensosialisasikan memenangkan al hak Makna kedua ialah memenangkan al hak Kemudian ciri lain At-Taifah al-Mansura itu ialah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi ila yaumil qiyamah tidak akan hilang dari umatku orang-orang yang berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat terus menerus Allah adakan orang yang demikian mereka inilah yang melanjutkan perjuangan dan pekerjaan para nabi dan para rasul yaitu apa tadi ad-da'wa ilal ilm wal amal bih ha wasabru alaih sabru ala ladhafi ya dakwah kepada ilmu kepada amal dengan ilmu itu dan sabar dalam menjalani perjuangan di jalan dakwah tersebut pekerjaan para nabi dan para rasul yang dilanjutkan oleh at-taifah al-mansurah mereka itulah ahlul hadis para ulama ahlul hadis dan semua yang mengikuti jejak para ulama ahlul hadis itu dalam dakwah tersebut adapun mereka yang memusuhi para ulama ahlul hadis adapun mereka yang memperolok-olok para ulama ahlul hadis adapun mereka yang mempermainkan para ulama ahlul hadis dengan akadzib dengan berbagai kedustaan dan pengkhianatan falaisu minhum bukan termasuk golongan mereka ini Ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari kaum itu. Kata para ulama maka kalau kita menyerupai